لا بعد وحيكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين Ikhwati fillah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini berjumpa di dalam kajian rutin bagi hari kita di Masjid Mardiyah. Edisi Kamis ini dimintakan oleh panitia untuk tema kita adalah tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Umar? Nasab beliau. Umar adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Khud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Has al-Adawi jadi nasabnya Umar bertemu dengan Rasulullah agak jauh pada Ka'ab bin Lu'ay kabilah Umar disebut kabilah Adi Bani Adi dinisbatkan kepada Adi bin Ka'ab bin Lu'ay di dalam tata pemerintahan kota Makkah, Bani Adi dikenal sebagai pemegang urusan-urusan diplomasi. Jadi kaitannya dengan urusan-urusan luar negeri, Bani Adi adalah yang mendapatkan amanah untuk itu. Dan karena itulah Bani Adi memiliki satu kebiasaan yang berbeda dengan suku Quraisy pada umumnya yakni kemampuan mereka membaca dan menulis ada di atas rata-rata. Salah satu kabilah yang dalam tanda kutip terpelajar karena untuk ukuran saat itu bukan ukuran kepandaian. Kita sudah sampaikan berulang kali, orang Arab mengukur kecerdasan itu dari kekuatan hafalan. Sehingga membaca dan menulis itu yang dianggap sebagai alat bantu menghafal menunjukkan lemahnya hafalan. Maka orang pandai menulis dan membaca adalah orang yang bodoh. Aneh ya. Sehingga yang terjadi adalah pembodohan masal karena orang yang kemudian benar-benar bodoh, hafalannya lemah, juga tidak mau menulis dan membaca gitu, agar tidak dianggap sebagai orang bodoh. Nah, bedanya dengan kabilahnya Umar, kabilah Hadi yang terpaksa sebenarnya awalnya karena tugas. Karena tugas mereka adalah diplomasi, urusannya ada surat menyurat, urusannya ada ketemu dengan berbagai macam pemimpin dari luar daerah mereka, maka mereka justru adalah orang-orang yang bisa membaca dan menulis. Ayahnya Umar Al-Khattab telah meninggal ketika Umar masih kecil. Ibunya namanya Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah yang adalah kakak dari Amru bin Hisham bin Mughirah alias Abu Jahal. Jadi ibunya Umar adalah kakak dari Abu Jahal. Oleh karena itu, kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham, Umar Ibn Khattab memanggil paman. Ciri-ciri dan sifatnya Umar Ibn Khattab seorang yang kemudian tinggi, besar, berkulit kemerahan, berambut ikal. Kepala bagian depan beliau ketika usianya sudah tua agak botak, selalu bekerja dengan kedua tangannya, kedua matanya hitam. Giginya putih mengkilat, mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai atau daun pacar. hari ini kita akan menelusur seperti apa sosok Umar Ibn Khattab, mungkin kita bisa melihat meskipun tidak seutuhnya dari keturunannya. Keturunan Umar diantaranya memakai nama marga Al-Audah. Kalau anda kenal dengan Dr. Salman bin Fad Al-Audah, salah seorang ulama kerajaan Saudi Arabia yang agak dimusuhi oleh pemerintahnya sendiri, kita bisa melihat ciri fisiknya. Dr. Salman bin Fad Al-Audah, kalau di Twitter namanya Salman Al-Audah, Salman Alodah, Salman underscore Alodah. Nah, Anda bisa melihat seperti apa wajah beliau. Saya membayangkan kira-kira Umar Ibn Khattab ya seperti itu. Jadi wajahnya seperti Dr. Salman Alodah. Beliau orang yang tawadu kepada Allah Kehidupan dan makanannya sangat sederhana Tegas dalam urusan agama Allah Menambal bajunya dengan kulit Dan membawa ember di atas kedua pundaknya sendiri wibawanya sangat besar mengendarai unta tanpa pelana jarang tertawa dan tidak bergurau kalau cincin Rasulullah SAW bertuliskan Muhammad Rasulullah, cincin Umar bertuliskan cukuplah kematian menjadi pengingat bagimu hai Umar kafa binafsikal maut wa'idan ya Umar kafabi binafsikal maut jadi cincin para tokoh pada masa itu itu banyak yang ada tulisannya gitu ya kalau itu cincinnya seingat saya bertuliskan ilmu itu adalah cahaya Hada li Muhammad bin Idris cincin ini milik Muhammad bin Idris. Jadi al-ilmu nurun hala li Muhammad bin Idris. Ada kebiasaan untuk memberikan tulisan pada cincin ini bagian dalamnya juga ada tulisannya, tapi rahasia, begitu ya. Nah, ihtillah ya, rahimakumullah ini tentang nasab Umar bin Khattab. Dan sifat-sifat beliau. Beberapa Perawi juga menyebutkan Umar bin Khattab karena tinggi dan besarnya amat sangat gagah dan berwibawa. Pada masa pemerintahannya beliau kemana-mana membawa cambuk untuk meluruskan orang. Di antara sifat tinggi dan besarnya itu disebutkan Umar bin Khattab ketika naik keledai atau naik kuda maka kakinya bisa menapak ke tanah. Jika kemudian beliau bersin maka saat memeriksa saf salat Beliau bersin kemudian yang terjengkang ada empat orang Dan beliau radallahu anhu adalah Seorang yang kemudian memiliki senjata berupa pedang Pedangnya masih ada sampai sekarang disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki Panjang pedangnya satu setengah meter dan beratnya 50 kg Istri dan anak-anak Umar Ibn Khattab masa jahiliyah Umar menikahi Zainab binti Mat'un, saudara dari Utsman bin Mat'un. Dari perkawinan itu lahirlah Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Umar serta Hafsah binti Umar. Lalu juga beliau menikahi Mulaikah binti Jarwal dan dari hasil perkawinan itu lahirlah Ubaidullah bin Umar Lalu beliau menceraikannya ketika terjadi hutnah. Setelah dicerai, wanita tersebut dinikahi oleh Abu Jam bin Hudzaifah sebagaimana diriwayatkan oleh Ali Ibnul Madini. Imam Al-Waqidi berkata, wanita ini bernama Ummu Kulsum binti Jarwal dan dari hasil pernikahan ini lahir Ubaidullah bin Umar dan Zaid bin Umar. Umar juga menikahi Quraibah binti Abu Umayyah Al-Mahzumi adik dari Ummu Salamah binti Abu Umayyah Al-Mahzumi yang nanti jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriparan juga dengan Rasulullah. Sewaktu terjadi hutnah Umar lalu menceraikannya, lalu wanita itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Nantinya dinikahi oleh anaknya Abu Bakar yang bernama Abdurrahman. Umar juga menikahi Ummu Hakim binti Haris bin Hisham setelah suaminya yaitu Ikrimah bin Abu Jahal syahid di dalam pertempuran di negeri Syam. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Fatimah binti Umar. Umar juga pernah menikahi Jamilah binti Asim bin Sabit bin Abil Aqlah Al-Ausi dari kalangan Ansar. Umar juga menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail yang sebelumnya adalah istri dari Abdullah bin Abu Bakar. Setelah Umar terbunuh, wanita ini dinikahi oleh Azubay bin Awam radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Atikah melahirkan untuk Umar Iyad bin Umar. Umar juga meminang Ummu Kulsum putra Abu Bakar As-Siddiq tetapi kemudian Aisyah justru mengarahkannya kepada Ummu Kulsum yang lain yaitu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib. Kemudian dari Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib jadi Ali itu juga mertuanya Umar. Dari pernikahan ini lahirlah Zaid dan Ruqayyah. Zaid bin Umar dan Ruqayyah binti Umar. Bukhari menyebutkan Umar juga menikahi Luhyah, seorang wanita dari Yaman dan dari dia lahir Abdurrahman as sugra Abdurrahman yang kecil atau disebutkan Abdurrahman Al-Wusta, Abdurrahman yang pertengahan. Jadi anaknya yang namanya Abdurrahman itu ada tiga Umar itu. Sehingga namanya ada Abdurrahman Al-Kubra, Abdurrahman Al-Wusta, Abdurrahman as sugra gitu ya. Kemudian ada Fukaihah yang melahirkan anaknya Zainab binti Umar. Yakni anak beliau yang paling kecil. Jumlah seluruh anak Umar 13 orang. Keislaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seperti tadi sudah dikisahkan sepertinya masuk Islam lewat dakwah dari adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan beliau masuk Islam ketika usianya 27 tahun. Jadi kalau dari sisi usia, Umar itu lebih muda daripada Utsman dan jauh lebih muda daripada Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar adalah orang pertama yang digelari oleh amirul oleh manusia sebagai amirul mukminin. Ini karena kemudian beliau menolak panggilan ya khalifah Rasulullah. Jadi ketika kemudian dia menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang memanggilnya wahai khalifah Rasulullah, maka Umar mengatakan tidak, khalifah Rasulullah itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian orang-orang memanggilnya sebagai Amirul Mukminin. Cocok gitu ya. Kalau Amir itu kan yang suka memerintah begitu. Amirul Mukminin yang memberikan perintah kepada orang-orang mukmin. Umar bin Khattab adalah orang yang berijtihad untuk membuat tarikh Hijriah, kalender penanggalan Hijriah. Beliau adalah juga orang yang mengumpulkan manusia untuk salat tarawih berjamaah. Beliau adalah orang yang pertama kali berkeliling di malam hari untuk kemudian melihat-lihat keadaan rakyatnya di Madinah Beliaulah yang pertama kali membawa cambuk untuk membeli pelajaran dan menghukum yang salah. Beliaulah yang pertama kali mendera peminum khamar sebanyak 80 kali cambukan. Sebelumnya pada masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq cambuk untuk peminum khamar hanya 40 kali. Tetapi ketika Umar kemudian melihat orang-orang meremehkan hukuman itu, maka beliau kemudian mengeluarkan dekrit untuk kemudian melipat gandakannya menjadi 80 kali dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat yang kemudian pendapat itu dikemukakan oleh Abdurrahman bin Auf dan didukung oleh Ali bin Abi Thalib setelah kedua sahabat ini mengatakan sahih boleh 80 kali kita terapkan maka Umar menerapkannya Beliau adalah juga seorang yang kemudian melakukan banyak pengiriman ekspedisi untuk membuka berbagai macam wilayah. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat kota-kota yang dirancang khusus. Beliau adalah orang yang pertama kali membentuk tentara resmi yang profesional. Beliau adalah orang yang pertama membuat undang-undang perpajakan. Beliau adalah orang pertama yang membuat diwan atau sekretariat kabinet. Beliau adalah orang pertama yang menentukan gaji tetap dan tunjangan. Beliau adalah orang pertama yang menempatkan para kodi di berbagai wilayah beliau adalah orang pertama yang membagi-bagi wilayah yang ditaklukkan secara, secara proporsional. Beliau kemudian adalah juga yang banyak memberikan kepada kaum muslimin berbagai kemaslahatan di dalam kepemimpinannya. Fadilah atau keutamaan Umar Ibn Khattab seperti yang disampaikan dalam berbagai riwayat. Umar adalah penduduk surga. Dari Sa'ad bin Said bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tiba-tiba bersabda Ra'aituni dakhaltul jannah fa idza ana biramisa imra'atun Abi Talha wa sami'tu hashifata faqultu man hadha فقال هذا بلال ورأيت قشرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لأمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر يا أبي وأمي يا رسول الله عليك أغا رسول الله mengatakan رأيتني aku melihat diriku maksudnya ketika Beliau tidur, bermimpi, dakhaltul jannah, aku memasuki surga. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudu di samping sebuah tanah. Maka aku bertanya, milik siapakah istana ini? Mereka menjawab, ini adalah milik Umar. Ingin sekali aku masuk untuk melihat-lihat ke dalamnya tetapi aku teringat akan kecemburuan Umar maka segera aku menjauhi istana itu maka Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata demi Allah demi ayah dan ibuku ya Rasulullah mana mungkin aku cemburu kepadamu yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung bersama Abu Bakar Umar dan Utsman yakni Uhud maka tiba-tiba gunung itu berguncang, maka Rasulullah memukulkan kakinya dan berkata, "Atau buat ukhud, fa inna ma'alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu hanya ada seorang nabi, seorang sidik dan dua orang yang akan syahid. Anas radhiyallahu anhu seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Qala, "Wa ma adatta lisa'ah?" Kemudian Rasulullah berkata kepadanya ketika orang itu bertanya kapan datangnya kiamat, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Qala, "Hubbullah wa rasuluh." Aku mencintai Allah dan eh, Rasulnya. Hubbullah wa rasulih. Qala maka Rasulullah bersabda, "Fa innaka aman ahbabta." Maka sesungguhnya engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Maka Anas berkata, Aku sangat berbahagia. Fama farahna ba'dal Islam farhan asyaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hada. Tidak ada yang membahagiakanku sesudah keislaman daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fa innaka man, man ahbabta engkau akan bersama dengan yang kau cinta karena apa karena Anas berkata sungguhnya aku mencintai Allah Rasulnya Abu Bakar dan Umar maka aku berharap untuk kelak akan bersama mereka meskipun aku di dalam amal tidak mampu untuk kemudian beramal seperti amalan Rasulullah Abu Bakar maupun Umar Dari Abu Musa demikian pula bahwa ketika Umar meminta izin untuk masuk ke dalam sebuah kebun di Madinah maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa agar mengabarkan surga kepadanya. Ketika Umar meminta izin masuk maka Rasulullah mengatakan kepada Musa, persilahkan dia masuk dan berikan kabar gembira tentang surga baginya." Ketika Utsman meminta izin masuk, maka Utsman dalam keadaan menutupi wajahnya. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Musa, "Persilahkan dia masuk dan kabarkan surga kepadanya disertai dengan kezaliman yang akan kemudian membunuhnya." Keutamaan ilmu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana imun syaribtu yakni laban." hatta anzuru ila ar-ra' yajri fi dhufri aw fi tafari thumma nawalat Umar faqalu fama awlat ya Rasulullah qala al-ilm Ketika tidur kata Rasulullah aku bermimpi minum susu hingga aku melihat bekas-bekas susu itu pada padaku kemudian aku berikan ia kepada Umar mereka bertanya apa takwilnya ya Rasulullah maka Rasulullah jawab, susu itu adalah ilmu. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Uritu fil manami diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi ani abzi'u bidalwin bakratan ala qalib aku menimba air yang ditarik dengan menggeret ke dalam sebuah sumur. Lalu aku kemudian mengambilnya semampu yang aku bisa. Lalu datanglah Abu Bakar Asyidik dan dia mengambil air dari sumur tersebut satu atau dua timba dan dia terlihat begitu kepayahan. Semoga Allah menyayanginya. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab mengambil timba itu tiba-tiba timba itu berubah menjadi amat sangat besar dan Umar mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku belum pernah melihat seorang pemimpin Abu Ghari yang begitu kesit, begitu lincah sehingga seluruh manusia dapat minum sepuasnya dan memberi minum unta-unta mereka dari timba yang dibawa oleh Umar. Jadi Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang akan membawakan kebaikan yang sangat banyak bagi kaum muslimin termasuk persebaran Islam yang amat sangat luas pada masanya karena isyarat tentang air ini adalah isyarat tentang kehidupan dan kehidupan itu adalah keislaman. Rasulullah mengambil semampu beliau Abu Bakar kepayahan karena di masa Abu Bakar asidik yang singkat ada banyak kemudian riddah, kemurtatan dan pemberontakan. Kemudian yang keempat keutamaan Umar bin Khattab adalah kaum muslimin menjadi kuat dan mulia dengan Islamnya Umar bin Khattab. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah kami menjadi merasa kuat dan perkasa kecuali setelah masuk Islamnya Umar. Kemudian yang kelima tentang kedekatan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar menjelang wafat, dia terluka, ditidurkan di atas kasurnya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Umar, "Berbahagialah engkau hai Umar, engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyaingi dirimu di dalam amal yang engkau lakukan." Aku berharap dapat menjadi seperti dirimu ketika menghadap Allah. Karena demi Allah aku merasa yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu dengan kedua sahabatmu yakni Rasulullah dan Abu Bakar sebab aku terlalu seringnya mendengar dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar Terlalu sering aku mendengar kata Ali bin Abi Thalib aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar Betapa kemudian ini sebuah kemuliaan yang sangat agung. Kesungguhan Umar dan kebaikannya dalam masalah harta. Diwetkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun setelah Rasulullah Sallallahu yang begitu bersungguh-sungguh dan paling baik dalam menggunakan hartanya hingga wafat selain Umar bin Khattab. Yang ketujuh, di antara keutamaan Umar adalah Umar adalah seorang yang muhaddasun. Beliau orang yang mendapatkan ilham di dalam berbagai macam peristiwa. Laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddasun fa iyakun fi ummati ahadun fa innahu umam. Sungguhnya di antara umat-umat sebelum kalian terdapat orang yang mendapatkan ilham. Apabila salah seorang di antara umatku ada yang demikian maka dia pastilah Umar orangnya. baina ana naimun kata Rasulullah. Ketika aku sedang tidur, ra'aitu nas uridu alayya wa alaihim kumusun faminha ma yablughu nad wa minha ma yablughu dun dhalik wa uridu alayya umar wa alaihi qamisun ijtarahu qalu fama awlatu ya Rasulullah qala ad-din. Pada satu ketika tidur aku melihat dalam mimpi seluruh manusia diperlihatkan Masing-masing mereka mengenakan baju. Ada yang menekan baju hanya sampai ke dadanya, ada yang hanya sampai di bawah dada, ada yang kemudian hanya sedikit sekali mengenakan pakaian itu. Lalu diperlihatkan kepadaku Umar ibn Khattab Maka kulihat dia mengenakan pakaian yang amat panjang Dan kemudian bagikan jubah yang diseret-seret Maka kemudian orang bertanya apa takwilnya ya Rasulullah Rasulullah mengatakan takwilnya adalah agama Agama Umar itu sangat menutupi dirinya dengan penuh penjagaan sampai kemudian menjadi begitu besarnya dan diseret-seret. Wibawa Umar dan setan yang takut kepadanya. Rasulullah bersabda, Wahai Ibn Khattab demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya Sesungguhnya tidaklah syaitan menemuimu sedang berjalan di satu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Walladhi nafsi biyadihi ma laqika syaitan qattun salikan fajjan ila salikin fajjan ghaira fajjak. Pastilah setan akan menempuh jalan selain jalan yang engkau lalui. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan ketika bertemu Umar. Rasulullah juga bersabda, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar ibn Khattab. Ini diantara keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, Adapun Abu Bakar, dia tidak sedikit pun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. Sedangkan Umar dunia datang menghampirinya bersujud di hadapannya, tetapi dia tidak menginginkannya. Adapun kita ini adalah orang-orang yang bergelimang di dalam kenikmatan dunia. Umar pernah dicela dan dikatakan kepadanya, "Alangkah baik engkau memakan makanan yang lebih bergizi, tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat di dalam membela kebenaran." Maka Umar mengatakan, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku yakni Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan tegar. Jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka, maka pasti aku tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka." Anas radhiyallahu anhu mengatakan di antara kedua bahu dari baju Umar terdapat empat tambalan dan kainnya ditambal dengan kulit. Pernah beliau berkhutbah di atas mimbar mengenakan kain yang memiliki dua belas tambalan. Ketika melaksanakan ibadah haji beliau hanya menggunakan enam belas dinar. Sementara beliau berkata kepada anaknya ini kita sudah terlalu boros dan berlebihan. Enam belas dinar. Dua kalikan dua juta 32 juta Kayak ONH Indonesia ya Padahal itu lebih banyak dipakai untuk sedekahnya Baik, ikhwati filah ramakumullah itu sekilas tentang pribadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun tentang riwayat beliau tadi sudah disampaikan di antaranya tentang keislamannya. Umar ibn Khattab adalah seorang yang kemudian berperawakan kuat dan dia adalah seorang jagoan gulat di Pasar Ukat. Pasar Ukat ada di kota Makkah pada setiap tahun diselenggarakan untuk kemudian memperingati hari-hari yang kemudian dirayakan oleh orang-orang Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya. Di pasar ukat bertemu segala macam kemampuan, dipertandingkan segala macam e, kelihayan dari kepandaian bersyair sampai kemudian ketangkasan di dalam bergulat, juga berkuda memanah dan lain sebagainya. Dan Umar Ibn Khattab adalah salah satu jagoan di pasar ukat yang multitalenta. Dia tidak hanya kemudian melakukan perlombaan di satu bidang saja, tetapi di dalam berbagai macam bidang. Umar Ibn Khattab menyadari bahwa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah orang yang kemudian bagi dia terasa mengganggu dan berbahaya bagi penduduk Makkah. Jiwa Umar bersih, tetapi dia melihat bahwa dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah ini membawa bahaya, ini terpecah belahnya orang-orang Quraisy. Umar menyaksikan sendiri bagaimana ketika orang mengikuti dakwah Muhammad mereka seakan-akan seperti tersihir, terpisah dari keluarganya. Seorang anak kemudian tidak mau taat lagi kepada bapaknya. Seorang bapak kemudian tidak mau lagi mengakui anaknya. Seorang istri kemudian tercerai dari suaminya. Seorang saudara kemudian yang mengikat hubungan sejak lama dengan saudara yang lain, kemudian terputus silaturahimnya. Biang keladi dari semua itu dirasakan oleh Umar Ibn Khattab adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya andai Muhammad tidak melakukan dakwahnya tentulah keadaan di kota Makkah akan tetap aman dan damai. Jadi perentangan yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab terhadap dakwah semata-mata karena dia merasa dakwahnya Rasulullah ini membawa madharat yakni berbagai macam keterpecah belahan yang kemudian dia rasakan di tengah orang-orang Quraisy. Maka Umar bin Khattab kemudian pada satu hari dengan amat sangat marah dan murka melihat berbagai macam keadaan yang semakin memprihatinkan menghunus pedangnya dan kemudian mencoba untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan dia diberitahu bahwa Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Umar menuju ke sana dan dia sudah siap dengan pedang yang terhunus sementara di tengah perjalanan ada seorang muslim yang kemudian menyembunyikan keislamannya dan dia mencegat Umar bin Khattab dia bertanya hendak kemana engkau wahai Umar maka Umar menjawab aku akan membunuh Muhammad demi Allah akan kuselesaikan seluruh masalah orang Quraisy dengan apa yang kulakukan hari ini yakni membunuh Muhammad itu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang selama ini mendera orang-orang Quraisy karena mereka satu sama lain saling bertikai, saling berpecah belah hanya karena berbeda keimanan. Maka seorang muslim ini yang menyembunyikan keislamannya ini salah seorang sahabat Rasulullah ini berusaha agar Umar tidak melakukan niatnya. Dia sangat ingin melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dilakukan adalah membelokkan Umar. Kemana Umar dibelokkan? Kepada keluarganya sendiri. Jadi kemudian sang sahabat itu mengatakan, Hai hey Umar, kenapa kau jauh-jauh memikirkan Muhammad? Apa jadinya kata orang kalau kau melakukan itu sementara keluargamu sendiri saja juga sudah masuk Islam sebagaimana orang-orang. Apa maksudmu? Kata Umar. Itu dia Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam. Maka Umar kemudian murka dan kemudian dia berbelok menuju rumah adiknya yaitu Fatimah binti Al-Khattab Ketika kemudian dia datang ke sana, rumah itu sedang didatangi oleh pengajar mereka yakni Khabbab Ibnul Arad. Khabbab Ibnul Arad ini yang datang sebagai murabbi keluarga. Jadi dulu ngajinya itu perkeluarga. Nah, Khabab Ibnul Arad ini adalah yang mengajar di keluarga Fatimah binti Al-Khattab dan Sa'id bin Zaid. Ketika mendengar langkah kaki Umar, Khabab Ibnul Arad itu langsung kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Lalu kemudian siapa yang tidak takut pada Umar? Semua orang takut kepada Umar gitu ya. Harap dimaklumi dan wajar-wajar saja. Maka kemudian Umar menggedar pintu setelah sebelumnya tertakjub sejenak mendengar bacaan Al-Quran mereka. Bacaan Al-Quran itu menghanyutkan hati Umar karena kalimat-kalimatnya begitu agung. Di antara riwayat yang sampai kepada kita yang dibaca oleh Fatimah binti Al-Khattab ketika itu adalah surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha Taha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu supaya kamu menjadi susah, supaya kamu menjadi sedih, supaya kamu menjadi menderita, supaya kamu menjadi nestapa. Bukan kata Allah. Illa tadhkiratan liman yahsha justru dia menjadi sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzila mimman khalaqal arda was samawati al dan seterusnya dibaca oleh Fatimah. Umar tertegun tetapi ketika Umar menyadari ketika Fatimah menyadari ke, ke, kehadiran Umar bin Khattab justru Fatimah berhenti membacanya dan ketika Fatimah berhenti membaca itulah Umar kemudian tersadar dari ketertegunannya dan dia kemudian menggedor pintu buka pintunya Fatimah maka ketika pintu dibukakan kemudian Umar sudah merangsek masuk, aku dengar kalian kemudian sudah mengikuti agama Muhammad. Benarkah begitu? Maka Fatimah kemudian berancang-ancang untuk kemudian hendak melawan dan kemudian Said bin Zaid datang untuk membela istrinya keduanya kemudian digampar oleh Umar sampai pipi Said bin Zaid ini pecah dan berdarah sementara adiknya juga kemudian kesakitan ketika melihat darah mereka itu justru muncul satu rasa sesal yang sangat mendalam pada diri Umar ibn Khattab Seorang yang menyayangi seseorang kemudian melakukan sesuatu yang menyakiti, pasti kemudian dilanda satu penyesalan pada detik di mana kemudian dia usai melakukan itu. Nah, yang membedakan apakah di dalam detik penyesalan itu kemudian dia mengakui penyesalannya ataukah dia kemudian justru gengsi untuk mengakuinya. Itu dua kemungkinan di situ. Nah, Umar bin Khattab amat sangat kemudian menyesali apa yang dilakukan kepada adiknya itu. Karena apalagi ketika itu Umar adiknya Fatimah binti Al-Khattab kemudian mengatakan kepada Umar, "Demi Allah, gitu ya, kami memang mengikuti agama Muhammad. Memangnya kenapa kalau begitu? Kalau kamu bunuh kami, bunuh saja kami." Nah, ketika itu Umar kemudian teringat ketertegunannya tadi tentang apa yang dibaca oleh Fatimah, yaitu surah Taha. "Wahai Fatimah, ulangi bacaanmu tadi. Apa yang kau baca tadi? Bacakan untukku." Kata Fatimah, "Tidak demi Allah, karena engkau seorang musyrik yang najis." Engkau hanya boleh mendengar dan membacanya setelah engkau kemudian bersuci. Maka Umar kemudian mandi, bersuci dan kemudian mengucapkan e, kalimat bahwa dia ingin mendengar apa-apa yang dibaca tadi, maka dia kemudian mendengar Fatimah membaca dan dia menirukan bacaan itu lalu kemudian dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka di dalam fikih disebutkan di antara orang pertama yang mensunahkan mandi taubat adalah Umar ibn Khattab. Di mandi taubat itu disunahkan pertama di antaranya oleh Umar ibn Khattab. Ketika kemudian dia masuk Islam, maka dia memulainya dengan mandi taubat sebagai sebuah permulaan untuk mensucikan dirinya. Maka sudah mempelajari surah Taha itu Dengan penuh kemantapan hati Umar kemudian berislam Dan dia pun menyur, menyarungkan pedangnya Dan dia bergerak menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Yang ketika itu Rasulullah sedang berada di sana Di antara para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in Ketika kemudian sampai di sana Maka para sahabat geger Umar datang, Umar datang, Umar datang gitu ya Semuanya sudah bersiaga dan kemudian berlindung di balik Rasulullah SAW gitu. Jadi tetap saja orang pemberani itu kata Anas bin Malik orang paling pemberani di antara kami tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah kemudian mengatakan biarkan dia masuk gitu. Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian juga menghunus pedangnya dan mengatakan demi Allah biarkan Umar masuk jika dia menghendaki keburukan maka aku juga punya keburukan untuknya tapi jika dia menghendaki kebaikan maka kita siap menerimanya maka masuklah Umar dengan wajah yang sangat berbeda lalu Rasul bertanya, "Belumkah datang saatnya ya Umar untuk kemudian menyatakan bahwa Allah adalah tiada ilah selain Dia dan aku ini utusannya?" Maka Umar mengatakan, Sadakta ya Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah." Maka kemudian bertakbirlah seluruh ruangan itu Al-Arqam bin Abil Arqam di kediaman yang sangat agung itu dan kemudian ketika itu Umar menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran?" Iya, bukankah orang-orang kafir itu di atas kebatilan? Betul. Kalau kita mati bukankah kita masuk surga? Iya. Kalau mereka mati bukankah mereka masuk neraka? Betul. Kata Umar, "Maka kalau begitu ya Rasulullah, maka kita keluar, kita tunjukkan kepada mereka siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang muslim dan hamba-hamba Allah yang sejati." Maka mereka berbaris ke Ka'bah dengan Hamzah di ujung kanan dan Umar bin Khattab di ujung kiri atau dalam riwayat lain sebaliknya. Mungkin ini sudut pandang rawi saja. Rawi yang satu memandang dari arah lawat begitu ya. Rawi yang satu memandang dari arah sini. Ya kiron kanan kiri itu kan berbolak-balik begitu. Nah, dikatakan kemudian mereka berbaris menuju Ka'bah, maka ketika itu Ibnu Mas'ud mengenang dengan sangat agung Kata beliau karena Islam Umar fathan wa hijratuhu nasran wa imaratuhu rahmatan lil mu'minin. Islamnya Umar itu adalah sebuah kemenangan bagi kami dan hijrahnya nanti sebuah pertolongan bagi kami juga kemudian kepemimpinannya akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dalam riwayat lain juga Ibnu Mas'ud mengatakan Umar adalah pintu fitnah ketika Umar mati maka pintu itu pun terbuka dan fitnah-fitnah bermunculan tiada henti di antara kami jadi kata Ibnu Mas'ud, Umar adalah pintu fitnah. Maksudnya dia yang menjaga supaya tidak terjadi fitnah. Ketika Umar meninggal, maka pintu itu pun menghilang. Lalu fitnah-fitnah pun bermunculan di antara kami semua. Nah, satu hari Umar ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau digelari Al-Faruq?" Maka Umar mengatakan, "Aku digelari Al-Faruq ketika mengatakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan bukankah mereka di atas kebatilan? Bukankah kalau kita mati masuk surga dan bukankah kalau mereka mati masuk neraka?'" Inilah awal mula dari lakop Umar yaitu Al-Faruq. Jadi Umar namanya Ibnu Khattab dan kemudian gelarnya Abu Hafiz panggilannya Abu Hafiz dan kemudian lakopnya atau julukannya adalah Al-Faruq orang yang membedakan Al-Haq dengan Al-Batil sejak Islam Islamnya Umar bin Khattab maka di antara orang pertama yang didakwai Umar bin Khattab adalah pamannya dari pihak ibu yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal jadi Umar datang ke rumahnya Abu Jahal dan mengatakan, Paman, aku punya kabar. Hai, selamat datang keponakanku. Kabar gembira bagiku atas kedatanganmu. Gitu. Paman, ketahuilah mulai hari ini aku sudah mengikuti agama Muhammad, maka kami tunggu engkau juga bergabung. Gitu. Maka kemudian Abu Jahal menutup pintu membantingnya dengan keras demi Allah kehinaan macam apa yang kau berikan kepada pamanmu, oh, pergi dan jangan pernah bertemu denganku lagi." <laughs> Gitu. Ini kata Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Jadi Umar bin Khattab adalah orang yang kemudian ah, dikatakan oleh salah seorang sahabat yang hadir di dalam majelis Rasulullah SAW itu bergembiralah engkau hai Umar demi Allah aku menduga memang engkau orangnya gitu. Umar bertanya apa yang aku orangnya kata sahabat itu demi Allah Rasulullah berulang kali berdoa dan beliau berdoa mengatakan, Ya Allah perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Yakni Umar bin Hisham alias Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Mana yang kau cintai ya Allah, pilihlah di antara mereka. Para ulama tarikh kemudian memberikan sifat kenapa Allah memilih Umar dan bukan Abu Jahal. Karena kemudian mereka memiliki kesamaan, mereka sama-sama zakat, mereka sama-sama pandai, mereka sama-sama cerdas. Jadi mereka adalah zaki, orang yang memiliki zakat memiliki kecerdasan yang bagus. Tetapi bedanya adalah Umar bin Khattab memiliki zakah atau kesucian sementara Abu Jahal atau Amr bin Hisham tidak. Umar dikenal kesuciannya di dalam bicara karena Umar adalah orang yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah berkhianat, tidak pernah berbasa-basi, tidak pernah kemudian berhelah atau melakukan tipu daya Sementara sebaliknya Abu Jahal atau Amr bin Hisham melakukan itu semua. Umar juga adalah seorang yang suci, dia tidak di dalam amal, dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan keji seperti zina dan lain sebagainya. Sementara sebaliknya lah Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Jadi zakah itu menuntun kepada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berisalah Umar bin Khattab dan dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempercepat pembelajarannya karena dia ketinggalan 6 tahun dibanding sahabat-sahabat yang lain. Umar masuk Islam itu tahun ke-6 dari kenabian, dari Bi'tsah. Sementara Abu Bakar, sementara Utsman, sementara Ali, sementara Talha, sementara Zubair, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan para sahabat lain sudah mendahulinya sejak awal kenabian. Sementara dia baru masuk Islam enam tahun kemudian, tetapi inilah Umar bin Khattab seorang pembelajar yang sangat agung dan mulia. Dia mengejar ketertinggalannya dengan tidak hanya belajar kepada Rasulullah. Ketika dia berjumpa kepada Rasulullah maka dia belajar sebaik-baiknya. Ketika dia berjumpa dengan para seniornya di dalam persahabatan dengan Rasulullah maka dia belajar dengan baik kepada mereka. Bahkan budaya belajar Umar itu diteruskan ketika di Madinah nanti Dia di awal-awal hidup di Madinah harus prihatin Karena harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya Maka Umar Ibn Khattab itu mengikat persaudaraan dengan seorang ansar Yang kemudian diberi tugas untuk gantian belajar jadi tidak bisa setiap saat datang ke majelis Rasulullah Maka dia kemudian mengikat perjanjian dengan temannya itu Yakni kalau Umar tidak hadir Maka saudaranya ini yang hadir kalau kemudian saudara IPAS kemudian harus bekerja dan tidak bisa hadir ngaji, maka Umar yang hadir. Dan mereka kemudian saling mencatatkan satu sama lain, saling menyampaikan satu sama lain, sehingga dengan ini, kata para ulama, justru pemahaman Umar ada di atas sahabat-sahabat yang bahkan hadir setiap hari, karena Umar bukan cuma hadir, tapi mengajarkan kembali. Ini yang kemudian diperlihatkan oleh Umar bin Khattab. Lalu tibalah saatnya untuk berhijrah. Ketika para sahabat yang lain hijrah dengan sembunyi-sembunyi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menurut jumhur riwayat, beliau berhijrah dengan terang-terangan. Umar bin Khattab bertawaf di Ka'bah tujuh kali kemudian dia naik ke atas Ka'bah dan mengumpulkan orang-orang Quraisy dengan mengatakan wahai Quraisy ketahuilah oleh kalian Umar akan berhijrah siapa yang ingin ibunya menjadi meratapi kehilangan atas dirinya kemudian anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka silahkan hadang Umar kalau berani. Umar hijrah ke Madinah, begitu di Madinah dia kemudian segera menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di sana, sehingga disebutkan bahwa Umar ibn Khattab ini salah satu di antara sedikit muhajirin yang serius belajar bertani dari orang-orang Ansar. Jadi kalau muhajirin yang lain itu karena memang mereka hidup di dalam iklim perdagangan, mereka tidak jenak untuk belajar bertani. Bertani itu kan pekerjaan yang menguras tenaga dengan hasil yang kemudian beda dengan dagang. Dagang itu hasilnya mengembirakan. <laughs> Kenapa? Karena kemudian hasilnya ya laba itu kemudian bisa dihitung dan pada hari-harinya kemudian kita mendapatkan setiap harinya bisa menghitung laba. Tapi bertani itu untuk mendapatkan sesuatu nunggunya laba gitu. Nah Umar Ibn Khattab itu orang yang kemudian mau belajar dan bahkan dikatakan dengan ketekunannya belajar maka beberapa tahun kemudian Umar berhasil membeli tanah pertanian di Madinah yang kemudian kelak terkenal di dalam kisahnya ketika dia memasuki kebunnya yang ada di dekat masjid itu dia menjadi terlambat sholat asar berjamaah sehingga dia menyedekahkan kebunnya itu kepada Rasulullah SAW yang kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, tidak wahai Umar, sedekahkan saja hasilnya, sementara tanahnya tetap pegang untuk kau tanami lagi. Nah Umar bin Khattab tadi sudah kita lihat betapa kemudian semangat belajar yang sangat tinggi dan di antara prinsip Umar adalah pembelajaran itu harus sampai kepada anggota badan bukan cuma sampai di otak sehingga dikatakan oleh Umar demi Allah kami ini menghafal 10 ayat dan tidak akan beralih pada 10 ayat yang lain sebelum yang 10 ayat ini kami amalkan. Demi Allah kami adalah orang-orang yang belajar 10 ayat menghafalkannya dan tidak akan berpindah kepada ayat-ayat yang lain sebelum kemudian mampu untuk mengamalkannya. Umar bin Khattab kemudian menjadi seorang wajir atau pembantu dekat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Rasulullah senantiasa bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Lahabtu ma'a Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar atau dakhal tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Terlalu sering dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian yang beliau sabdakan bahwa Umar dan Abu Bakar senantiasa mendampingi kemanapun beliau pergi. Umar bin Khattab adalah juga seorang yang kemudian terkenal kisahnya antara Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ketika mereka keluar dalam keadaan sama-sama lapar lalu mereka berjumpa lalu mereka berkunjung kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu seorang Ansor yang kemudian ketika Rasulullah mengucap salam pertama tidak dijawab salam kedua juga tidak dijawab salam ketiga padahal ini tiga-tiganya sudah kelaparan gitu ya tidak dijawab tapi begitu Rasulullah kemudian pergi karena salamnya tiga kali tidak dijawab, demikianlah adabnya. Maka Saat bin Ubadah lari keluar untuk memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, datanglah kemari, datanglah kemari. Gitu. Kata Rasulullah, bagaimana aku datang kepada engkau sementara aku salam tiga kali tidak ada yang menjawab. Kata Saat bin Ubadah, sesungguhnya kami ini menjawab salammu tetapi dalam hati agar engkau memberikan ucapan salam lebih banyak lagi sebagai doa bagi kami. Jadi kata saat berubadah kalau cuma sekali dijawab, nah selesai gitu ya. Tapi karena kemudian nggak dijawab, maksudnya nggak terdengar jawabannya, maka Rasulullah mengulangi doanya dan kami jawab lagi, lalu diulangi lagi, lalu kami jawab lagi. Kami hanya ingin mendapatkan keberkahan doa yang banyak dari engkau. Silahkan masuk, silahkan masuk. Aku telah menyembelih kambing dan menanak roti untukmu. Maka Rasulullah kemudian bersama Bakar dan Umar masuk ke rumah itu, disajikan susu, disajikan daging kambing dan disajikan roti kepada mereka. Rasulullah bersabda kepada kedua sahabatnya, "Demi Allah kita akan ditanya tentang nikmat hari ini. Kita keluar dalam keadaan lapar lalu kemudian Allah memberikan rizki kepada kita semuanya." Nah, ya. Iwatifillah rahimahumullah Umar bin Khattab adalah seorang yang kemudian Tadi sudah disebutkan Terkenal sebagai seorang yang muhaddasun Orang yang kemudian mendapatkan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam peristiwa dan begitu banyak kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun untuk membenarkan pendapat Umar yang kadang-kadang menyalahkan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya tentang tawanan perang Badar yang terkenal. Bagaimana kemudian ketika ditanya tentang tawanan perang Badar maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka adalah paman-paman engkau sendiri, mereka adalah kerabat-kerabat engkau sendiri, maka berlembutlah kepada mereka, tahanlah mereka dan Mintalah tebusan kepada keluarganya untuk membuat penduduk Madinah ini sedikit lebih kuat dengan harta yang diberikan itu. Ini kata Abu Bakar Asyik Umar bin Khattab mengatakannya Rasulullah, serahkan akil kepada Ali, serahkan Abu Aziz kepada Mus'ab, serahkan ini kepada ini." Jadi Umar itu ada datanya. Ini saudaranya siapa? Ini saudaranya siapa gitu ya. Kalau Akil bin Abi Talib kan saudaranya Ali bin Abi Talib dan seterusnya. Maka kata Umar dan biarkan mereka membawanya dalam keadaan terikat ke bukit-bukit di Madinah dan persilahkan mereka memenggal saudaranya itu. Itu kata Umar bin Khattab ketika itu. Jadi kalau yang menggal orang lain kan bisa dendam gitu ya. Maka serahkan pada saudaranya yang terdekat masing-masing untuk memenggal saudaranya itu. Ketika itu Rasulullah kemudian cenderung kepada pendapat Abu Bakar asyik, tetapi memuji keduanya. Jadi engkau ini hai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika berkata, Ya Rabbi, kalau engkau azab mereka, maka mereka adalah hambamu. Dan kalau kau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau memang maha pengampun. Dan engkau wahai Abu Bakar itu seperti Isa yang kemudian berkata, Ya Rabbi, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, maka ampunilah mereka atas segala dosa mereka, karena mereka tidak tahu. Lalu engkau wahai Umar, itu adalah seperti Nuh, gitu, yang berkata, Rabbi la tadar fil ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi. Karena mereka itu ketika nanti pun tidak akan bertambah. Kalaupun mereka hidup tidak akan bertambah kecuali tambah kafir dan tidak akan kemudian melahirkan kecuali yang kafir juga, fajir juga gitu. Ya orang kafir itu nggak melahirkan kecuali orang kafir juga kata Nabi Nuh. Maka seluruhnya kaum Nuh yang kafir itu dibinasakan karena Nuh doanya begitu gitu. Dan engkau wahai Umar seperti Musa yang berkata Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, hancurkan harta mereka semuanya, binasakan dan tutup hati-hati mereka karena kemudian mereka tidak mau beriman sampai melihat azab yang pedih gitu. Jadi Rasulullah itu memperumpamakan Abu Bakar itu seperti Ibrahim dan Isa, sementara Umar bin Khattab itu seperti Nuh eh, dan seperti Musa. Tapi dalam riwayat lain beliau mengatakan dan yang paling mirip denganku adalah Utsman gitu. Dan yang paling mirip denganku adalah Utsman. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada mereka berdua. Nah, ternyata kemudian ketika Rasulullah memutuskan untuk mengambil tebusan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalau saja bukan karena ketetapan dari Allah yang semula maka pasti kalian ditimpa azab yang pedih. Tidak pantas bagi seorang rasul untuk memiliki tahanan, tawanan sebelum dapat eh, melumpuhkan seluruh musuhnya yang ada di muka bumi. Jadi apa yang diijtihadkan oleh Rasulullah itu disalahkan oleh Allah tetapi tidak dicabut. Disalahkan tetapi tidak disuruh dicabut. Ini yang kemudian terlihat di situ sementara kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar dan Rasulullah ketika itu sedang berdua dan mereka kemudian menangis. Lalu datanglah Umar bin Khattab yang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, hai Abu Bakar, kenapa kalian menangis? Kalau itu ada hubungannya denganku, maka aku yang lebih berhak menangis. Kalau tidak ada hubunganku, ada hubu tidak ada hubungannya denganku, maka aku juga akan ikut menangis karena kalian menangis." <laughs> Ini kata Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar mengatakan demi Allah kalau hari ini turun azab dari langit tidak ada yang selamat kecuali Umar. Kalau hari ini turun azab dari langit, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Dan banyak peristiwa lain yang kemudian sekali lagi membenarkan Umar bin Khattab termasuk peristiwa tentang ketika orang Yahudi mengatakan bahwa yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu Jibril, oh Jibril itu musuh kami. Kalau kami wahyu kepada nabi-nabi kami itu diturunkan lewat Mikail. Ngarang itu orang Yahudinya gitu kan. Jadi dia merasa bahwa Jibril itu musuh kami gitu ya. Karena kalau nabi-nabi kami itu yang memberi wahyu namanya Mikail gitu. Nah, maka Allah kemudian membenarkan kata-kata Umar yang mengatakan ya kalau seorang orang kok jadi musuhnya Jibril ya sudah pasti musuhnya Mikail dan sudah pasti musuhnya Allah musuhnya orang-orang beriman semuanya maka Allah menurunkan ayatnya yang berkaitan dengan itu membenarkan pendapat Umar bin Khattab juga ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah sebaiknya kita jadikan makam Ibrahim ini sebagainya untuk tempat salat maka turunlah ayat wattakhadhu min makam Ibrahim ketika kemudian Umar bin Khattab uh, membunuh seorang yang tidak mau taat kepada keputusan Rasulullah, maka ayat Al-Quran pun turun untuk membetulkan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab semuanya. Jadi inilah begitu banyaknya kemudian hal di dalam kehidupan Umar ibnu Khattab yang menunjukkan bahwa dia seorang muhaddasun. Nah, di dalam kehidupannya bersama Rasulullah SAW, Umar ibnu Khattab adalah seorang yang kemudian taat tetapi kritis. Ini berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang taat dengan satu ketaatan samina wa tanpa kemudian tanpa kemudian mempertanyakan. Umar masih kemudian mempertanyakan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tidak mempertanyakan tetapi kemudian dia ta'akul. Abu Bakar As-Siddiq itu tipikalnya ketika beriman, dia tidak mempertanyakan tetapi dia ta'akul. Dia kemudian berpikir untuk mencarikan satu alasan yang paling logis untuk mengimani apa-apa yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi imannya Abu Bakar itu adalah tidak bertanya tapi takul. Sementara imannya Umar bin Khattab itu adalah bertanya untuk kemudian meminta penjelasan lebih lanjut. Gitu. Ini yang kemudian membedakan di antara mereka berdua. Maka dalam kasus perjanjian Hudabiyah ketika Umar merasa sangat tidak setuju dengan isi perjanjian itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa memberikan satu pengertian kepada dia. Jadi Inilah yang dilakukan oleh Umar terus bertanya dan terus bertanya. Kemudian Umar ibn Khattab hidup di Madinah dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Rasulullah senantiasa memberikan tugas-tugas yang besar kepada Umar dan Umar ini ketika mendapatkan tugas tidak pernah kemudian keberatan meskipun dia tidak menjadi pemimpin Umar sering seringkali dalam ekspedisi-ekspedisi perang dia hanya menjadi anak buah. Mungkin kata sebagian sejarawan patut dimaklumi kalau Umar itu kemudian di dalam ekspedisi-ekspedisi pertempuran justru dijadikan anak buah. Kalau kalau Umar jadi pimpinan kemungkinan besar cepat syahid semua gitu. Tapi Umar itu kemudian justru menjadi anak buah. Pernah menjadi anak buahnya Bakar, pernah menjadi anak buahnya Amr bin Al-As yang baru saja masuk Islam bahkan. Dan itu menjadi kisah tersendiri yang sangat menarik karena Umar yang berulang kali memprotes kebijakannya Amru bin Al-As dan dibantah oleh Amru dengan mengatakan aku ini pemimpin <laughs> gitu. Kamu harus taat gitu. Sementara Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian uh, menenangkan Umar bin Khattab dan Amr bin Al-As sangat menikmati punya anak buah seperti Abu Bakar dan Umar <laughs> gitu. Ye, gitu kan. Asyik. Punya anak buah kok Abu Bakar dan Umar itu sangat membanggakan bagi Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah <clears throat> Umar bin Khattab adalah orang yang paling terguncang di antara semua sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Rasulullah wafat, Umar mengira Rasulullah hanya dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla dan nanti akan pulang kembali sebagaimana Musa bin Imran, Nabiullah Musa itu kemudian dipanggil oleh Allah lalu kembali kepada kaumnya. Maka ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab mengangkat pedangnya di depan rumah Rasulullah dan kemudian mengatakan barang siapa mengatakan Rasulullah wafat maju sini aku potong lidahnya siapa mata Rasulullah mati maju sini aku potong tangan dan kakinya jadi dia ngomong terus gitu ya ngomong dalam keadaan setengah sadar terus menerus kemudian menceracau bahwa siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat pastilah dia munafik Sementara Abu Bakar Asyidik datang dengan begitu tenang, rumahnya jauh dari kota Madinah, gitu ya. Rumahnya jauh dari kota Madinah. Karena apa? Karena terlalu sering menafkahkan atau menginfakkan seluruh hartanya. Jadi akhirnya beli rumahnya mampunya yang di pinggiran <laughs> gitu. Inilah Abu Bakar Asyidik datang beda dengan Umar. Umar tidak punya lisensi untuk masuk ke rumah Rasulullah. Kenapa? Bukan siapa-siapanya karena itu rumah Aisyah. Karena Rasulullah ketika wafat kan di rumah Aisyah bukan di rumah Hafsah. Ada di rumah Hafsah Umar lebih cepat tahu bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Tapi karena di rumah Aisyah Umar tidak bisa masuk sementara Abu Bakar bisa masuk karena itu rumah anaknya sendiri. Lalu Abu Bakar bisa memeriksa keadaan Rasulullah dan dia kemudian memberikan penjelasan kepada orang-orang mukmin apa yang terjadi sebenarnya. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab mendampinginya sebagai wazir dan sekaligus hakim agung. Dan bahkan ada kejadian yang sangat menarik ketika dua orang pemimpin dari Yamamah eh, dulu mereka ketika masuk Islam di akhir eh, apa namanya di akhir hidup Rasulullah lalu mereka berstatus mualaf mualaf tapi orang yang mamah dan pemimpin suku tertentu saja dana dari negara untuk mereka sangat besar nah ketika kemudian Abu Bakar memerintah dana dibutuhkan sangat banyak untuk menjaga kaum muslimin dan untuk kemudian membiayai ekspedisi-ekspedisi untuk mengembalikan orang kepada keimanan. Dua orang ini datang satu hari ke Baitul Mal untuk kemudian meminta hak mereka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Abu Bakar kemudian menuliskan surat perintah kepada Umar Ibn Khattab untuk mengeluarkan harta dari Baitul Mal kepada mereka. Dibawalah surat itu kepada Umar dengan agak angkuh mereka mengatakan, "Ayo, ini sudah ada surat perintah. Tolong keluarkan harta yang biasa menjadi jatah kami." Umar mengambil surat itu kemudian menyobek-nyobeknya tidak ada lagi harta untuk kalian. Kalian sudah bukan mu'alaf lagi. Sudah berapa tahun masuk Islam kok masih minta terus gitu. Umar marah ketika itu. Maka kedua orang ini kemudian pergi ketakutan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Hai Abu Bakar, sebenarnya khalifahnya itu kamu atau Umar?" <laughs> gitu. Jadi apa jawaban Abu Bakar sambil tersenyum? Kata Abu Bakar As-Siddiq sambil tersenyum, "Ini hebatnya para sahabat. Tidak merasa dilangkahi wewenangnya Abu Bakar As-Siddiq." Karena ketika itu Abu Bakar kemudian mengatakan Umar itu khalifah kapanpun dia mau gitu. <laughs> jadi Abu Bakar itu menjabat khalifah hanya kalau pas Umar tidak mau jadi khalifah itu kata Abu Bakar begitu. Karena ketika bayat itu di eh, Sakifah Bani Sa'idah itu Abu Bakar memang mengajukan Abu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab untuk dibaiat. Nah, ketika itu kemudian eyal-eyalan antara dia dengan Umar. Hai hey Umar, engkau lebih kuat dari aku. Tapi engkau lebih utama daripada diriku hai Abu Bakar gitu ya. Tapi kau lebih kuat gitu. Kata Umar kemudian ketika melihat Abu Bakar itu kekuatanmu menjadi kekuatanku ini menjadi pendukung bagi keutamaan. Itu saja yang dikatakan Umar lalu dia membayar. Maka ketika terjadi kasus tadi, ada orang gitu ya, bahwa surat perintahnya Abu Bakar, ternyata surat perintahnya Abu Bakar tidak laku untuk mengambil harta di Baitul Mal yang sedang dijaga oleh Umar, maka kemudian mereka menghadap Abu Bakar kembali, khalifahnya itu kamu apa Umar gitu. Jawab Abu Bakar, khalifahnya itu Umar kapanpun dia mau gitu ya. Jadi kalau pas Umar mau jadi khalifah, dialah khalifah. Nah, kalau pas tidak mau, saya yang khalifah itu. Ini kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Jadi, iwati fillah rahimakumullah betapa kemudian hebatnya hubungan di antara mereka. Lalu ketika Abu Bakar Siddiq sakit, beliau kemudian menuliskan wasiatnya bahwa aku telah memilih Umar bin Khattab untuk menjadi penggantiku, maka hendaklah kaum muslimin kesemuanya taat kepadanya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf ada di sisinya dan kemudian mengatakan, "Hai Amirul Mukminin, hai maaf, hai Khalifah Rasulullah, apa yang akan kau jawab kepada Allah kalau kau berikan kepemimpinan kaum muslimin ini kepada orang yang paling bengis di antara mereka? Dan ya, Abdurrahman bin Auf itu keberatan gitu. Kok Umar yang dipilih gitu. Lalu Abu Bakar bangkit dan mengatakan, "Hai Abdurrahman, apakah engkau menakut-nakuti aku?" Demi Allah, aku akan menjawab kepada Allah dan Rasulnya bahwa aku tinggalkan umat ini kepada orang yang terbaik di antara mereka. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Tidaklah kau lihat, tidakkah kau lihat? Ada Rasulullah, ada engkau saja dia keras sekali kepada kami. Nah, kalau sudah tidak ada engkau, tidak ada Rasulullah, bagaimana nasib kami?" Gitu. <laughs> Itu kata Abdurrahman bin Auf itu. Maka kata Abu Bakar Asyik, "Hai Abdurrahman, tidakkah kau lihat Umar itu hanya menyeimbangkan segala yang kemudian ada pada kami? Kalau Rasulullah lembut, maka Umar keras. Kalau kemudian aku lembut, maka dia juga keras. Tapi coba perhatikan, pernah terjadi aku keras, dia justru lembut. Itu yang dia lakukan." maka aku percaya Umar akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Lalu Abu Bakar minta dipapah dari jendela rumahnya. Kaum muslimin yang berhimpun di sekitar rumahnya kemudian mendengar Abu Bakar mengumumkan, aku angkat Umar bin Khattab sebagai penggantiku maka ridhoilah dia dan berbayarlah kepadanya. Lalu Umar kemudian memimpin kaum muslimin selama 10 tahun dan 10 tahun itu ternyata kata Umar membosankan. Ini akhir hayat kan dia berdoa. Ya Allah aku sudah bosan kepada rakyatku dan rakyatku pun sudah bosan kepadaku. Maka jika kematian itu lebih baik bagiku, jadikan kematianku sebagai syahid di tempat nabimu, di tanah nabimu. Yaitu Madinah Al-Munawwarah. Dalam kepimpinan Umar bin Khattab tadi sudah disebutkan Umar melakukan banyak inisiatif berbagai macam ijtihad-ijtihad baru dan sistem administrasi kenegaraan yang amat sangat luar biasa dan Anda bisa bayangkan kalau dikonversi dalam negara-negara yang ada di sekarang ini, Umar memimpin 24 negara membentang dari Maroko di barat sampai Pakistan di timur, dari Azerbaijan dan Armenia di selatan sampai kemudian Yaman di selatan. Ini kemudian negara-negara yang sangat luas yang dipimpin oleh Umar ketika itu. Jadi tidak mudah mengadministrasi negara sebesar itu tetapi Umar selalu menjadikan Korea ibu kota sebagai standar. Kalau dia kemudian bisa menata ibu kotanya dengan baik, jadi gubernur Madinah itu agak enteng tugasnya karena dibantu sepenuhnya oleh Umar. Tiap malam Umar itu keliling untuk kemudian memperhatikan keadaan rakyatnya dan Umar selalu menjadikan penduduk Madinah sebagai sebuah ukuran. Kalau dia bisa melakukan hal yang terbaik untuk Madinah, maka biarlah Allah yang melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyatnya. Kalau dia bisa berusaha keras untuk menjaga penduduk Madinah, maka penduduk seluruh negeri yang lain akan kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip Umar bin Khattab di dalam uh, menjaga uh, kaum muslimin yang sangat banyak di bawah kepemimpinannya. Sebenarnya mungkin logikanya yang sama ya. Maka pemimpin tertinggi agama Katolik itu hanya disebut sebagai uskup Roma, gitu ya. Uskup Roma karena dia memimpin negara, memimpin waktu dulu kekuasaannya sangat besar ya. Karena raja itu tidak sah tanpa pengakuan dari paus gitu ya. Nah, tapi ya itulah tanggung jawabnya itu kecil saja gitu ya. Tapi maksudnya kecil saja itu yang kemudian dia perhatikan sangat-sangat detail itu kecil saja. Tapi seluruh kemudian wilayah itu kemudian dijaga oleh Allah dengan caranya. Nah Umar bin Khattab memperhatikan penduduk Madinah dan seluruh wilayahnya kemudian juga terperhatikan oleh dia. Di masa Umar bin Khattab standar kehidupan meningkat sangat tajam, pernah juga terjadi krisis ekonomi, tetapi krisis ekonomi itu berhasil diatasi dengan sangat baik oleh Umar bin Khattab dan banyak kajian tentang Umar bin Khattab salah satunya yang ingin saya rekomendasikan untuk dibaca adalah karya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi Fikih Ekonomi Umar bin Khattab yang tebalnya kira-kira 800 halaman gitu. Itu hanya mengkaji fikih ekonominya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. E, sangat bagus analisis-analisis beliau. Jadi bagaimana Umar itu ketika menentukan kebijakan-kebijakan amat sangat-sangat sangat-sangat jitu dan amat sangat eh, hati-hati. Uh, hati -hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat eh, apa yang kami sampaikan tentang Umar bin Khattab. Selengkapnya kita pelajari dalam berbagai macam literatur yang tersedia insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kasihan kepada Ustaz Salim sudah menyediakan materi terkait Umar bin Khattab Terutama bagi ikhwan, akhwat yang ingin bertanya terkait Umar bin Khattab sosok salam diceritakan paling lebar yang sangat jahil tapi jadi orang-orang yang terdepan di barisan Rasulullah SAW sahabat juga yang masuk dalam hadis yang dikatakan saat setan ditanya oleh Rasul Umar adalah sahabat yang setan aja takut gitu ya keistimewaannya mungkin tadi sudah juga dibahas 3 Oktober 2011 jam 8 sampai zuhur di Masjid Mujahidin dan info untuk info acara dan stand panel bisa dihubungi 0813 8446 empat kami ulangi 0813 8446 lima yang akan dibersama oleh Ustadz Haji Ahmad Tafur SSI dan Ustadz Dr. Sagiran SPB MKS berarti insya Allah mari bersama ke ya membahas tentang Allah bagi sholat sempurna dan mujizat gerakan salat. Nah itu saja mungkin ada ada satu pertanyaan ya. bagaimana belajar sejarah karena ada distorsi-distorsi di dalam eh, penulisan sejarah oleh berbagai macam rezim dan fanatisme-fanatisme yang kemudian dimunculkan oleh para periwayat misalnya dari kalangan Syiah dan lain sebagainya. Apakah dalam sirah ada distorsi? Bagaimana agar kita tidak terjebak di dalam berbagai macam kesalahan pemikiran? Insyaallah eh, di dalam sirah ada tasheh tasheh yang diberikan oleh para ulama gitu ya. Memang syarat untuk para perawi sirah tidak seketat syarat para perawi hadis karena sirah ini bukan hujah di dalam eh, akidah dan amal sehingga memang kalau diterapkan syarat sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim misalnya untuk sirah kita hanya akan mendapatkan sedikit sekali uh, dari berbagai macam riwayat. Tetapi Insya insyaallah dengan membaca dari berbagai macam sumber kita akan bisa mengenali. Contoh uh, kalau kemudian kita membaca uh, standar ya misalnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu atau Tarikh Tabari kita akan menemukan di sana berbagai macam data dan keterangan gitu ya. Meskipun misalnya diriwayatkan ada catatan tentang rawinya. Nah, berbagai macam catatan ini berguna untuk mengcross check nantinya dengan berbagai macam data yang lain. Jadi bacalah seluas-luasnya buku tarikh dan buku sirah insya Allah akan kemudian kita menemukan berbagai macam titik temu yang insya Allah sahih gitu ya. Nah, kalau sirah insya Allah lebih sedikit daripada tarikh. Uh, kalau tarikh dimulai dari masa Utsman bin Affan ke belakang kita akan menemukan banyak perbedaan sudut pandang. Tetapi kalau antara Rasulullah Abu Bakar dan Umar kecuali orang-orang gulat, orang-orang yang ekstrim di dalam Syiah misalnya kita tidak akan menemukan e, banyak latar perbedaan pendapat di antara mereka di dalam menuliskan keagungan riwayat-riwayat tentang mereka. Kemudian kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut Rasulullah itu mereka, beliau bersabar saat disiksa oleh kaum musyrikin di Mekah tetapi beliau juga menyeru perang ketika kaum muslimah dilecehkan jilbabnya. Nah, kapan berbuat tegas atau tidak? Analisisnya ini panjang gitu ya. <laughs> Rasulullah SAW tidak pernah marah Ini kata Anas bin Malik Tidak pernah marah untuk hal yang urusannya dengan pribadi beliau tetapi beliau akan selalu marah kalau sudah kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini itu prinsipnya. Rasulullah tidak pernah marah kalau yang kemudian dicaci maki, yang dibilang gila, penyihir-penyair, yang kemudian bahkan dilempari batu adalah beliau, beliau tidak marah. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan kan ketika beliau dihantam dengan batu kena di pelipisnya kemudian berdarah, ketika itu kemudian beliau menadahnya dengan tangannya dan menguatkan penadahan dengan tangan ini ketika Jibril mengatakan Anda ya Muhammad darah itu kemudian mengucur jatuh ke tanah, Allah akan mengadab kaum ini. Ya, Rasulullah kemudian memegangnya dengan rapat-rapat jangan sampai ada setetes pun darah beliau yang jatuh ke tanah agar kemudian umatnya ini tidak diadab. Jadi kalau sudah hubungannya pribadi, beliau sallallahu alaihi tidak pernah marah. Tetapi kalau kemudian kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiarnya kemudian dilecehkan, maka Rasulullah adalah orang yang marah karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam langkah yang tepat dan bukan memperbesar masalah tetapi menyelesaikan masalah itu dengan baik kita. Gitu. Cukup insyaallah mengingatkan majelis jejak Nabi sore ini jam 16 di Masjid Karian. Kami tunggu kehadirannya. Masih ada lagi. Terakhir. Tolong dijelaskan hal yang menarik saat mengangkat menteri ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif ya. <laughs> Nah. Di masa Umar agar jadi hujah bagi kaum feminis jika Islam menghormati wanita karena di masa Umar wanita jadi menteri ya tapi namanya bukan Maria El tuh ya di masa Umar Ibn Khattab ada Ashifa binti Abdullah Al Adawiyah yang menjadi menteri pengawasan pasar memang menteri perdagangan gitu ya jadi Ashifa bertanggung jawab untuk kemudian mengawasi berbagai macam keadilan transaksi dan kemudian berlangsungnya perdagangan yang jujur dan amanah, timbangan yang sesuai dengan uh, ukurannya pada pasar yang beroperasi ketika itu di 24 negara kan ya yang kemudian dikuasai oleh Umar bin Khattab. Itu menterinya memang wanita. Dan wanita ini adalah latar belakangnya juga bukan sarjana ekonomi tapi justru seorang dokter. Asyifa namanya saja Asyifa. Si kesembuhan dulunya adalah seorang dokter yang kemudian belajar ilmu kedokteran dari eh, orang-orang uh, lalu bangsa Arab tata cara pengobatan bangsa Arab lalu sekaligus dari dokter Mesir yang dikirim oleh Mokaukis ketika dia memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Ini jadi dokter dan menjadi menteri ekonomi pada masa Umar bin Khattab gitu ya. Terima kasih. Demikian Allahul Muwaffiq. Ya, atas tanya-tanya dan, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada jemaah sekalian baik yang ada di Masjid Nabi maupun para pendengar radio Terus ikuti KRTA dan nanti sore tadi udah langsung diundang oleh bicara tanah ya Ustaz Salim mudah nanti sore kita Ada istrinya ada Ustaz ya <laughs> Iya ya, Antum lihat antum datang untuk mencari ilmu itu Nah itu saja mungkin mari kita tutup melepaskan atas alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan doa kepada Tuhan Majelis Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Demikian dari kami Fasdul Hazim Mardia, KRPH mengaji dari Sang Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.